Salah Asuhan karya Abdul Muiz Bab 2 Ayah dengan Anak Tuan Dubusi, ayah Kori, seorang Prancis yang sudah pensiun dari jabatan arsitek. Di hari tuanya, ia sudah hidup menyisihkan diri sebagai seorang pertapa. Semati nyonya, yaitu seorang perempuan bumi putra di Solok yang sudah dikawininya di gereja, orang tua itu sudah menganjur diri dari pergaulan orang banyak. Tiadalah ia pernah berkunjung ke rumah orang lain. Barang siapa yang datang ke rumahnya, tiadalah ditolaknya. Tapi sebagai sudah galipnya pada tabiat orang Prancis, tiadalah pula ia kekurangan di dalam budi bahasa. Hanya orang yang datang itu saja akan berasa bahwa tuan rumah pastilah memuji bila yang berkunjung itu segera pulang kembali. Tuan Dubusi mencari kesenangannya dengan berburu. Meskipun umurnya sudah 60 tahun, tapi tidak ada hutan belukar yang tidak dimasuki. Tak ada gunung tinggi yang tidak terdaki, ataupun jurang alam yang tidak terturuni olehnya. Asalkan ia menggenggam senapan repetirnya, biar beruang ataupun harimau dihadapinya dengan hati yang tetap. Bila senapan itu sudah meletus, sekalian pengiringnya yakinlah akan memikul pulang salah seekor penghuni rimba, yang ditakuti orang sekeliling tempat itu dari kampung-kampung. Yang amat disukai oleh Tuan Dubusi ialah berburu harimau. Berhari-hari ia meninggalkan rumahnya. Kalau biskuit dan whisky yang dibawanya buat bekal belum habis, tak akan pulanglah ia dengan tangan kosong. Kulit harimau itu dijemurnya, lalu disamak dengan pelbagai obat yang diketahuinya. Jika sudah kering, kulit itu bersama-sama tengkorak dan kuku-kuku harimau itu dimasukkannya ke dalam peti kayu yang diperbuatnya sendiri pula. Dikirimkan ke Paris buat dibersihkan. Jika kulit itu sudah kembali pula, maka dikirim-kirimkan ke seluruh tanah Jawa dan ke Eropa kembali buat dijual. Dengan kesukaan itulah Tuan Dubusi menambah-nambah pensiunnya. Hidupnya hanyalah guna anaknya saja, Nona Kori. Kori baru berumur 6 tahun, waktu ditinggalkan oleh ibunya. Masa itu Tuan Dubusi masih menjadi arsitek. Setelah Kori tamat belajar di sekolah rendah, maka ayahnya mengirimkan dia ke Betawi, ke internat Salemba sebab ia tak suka kepalang dalam menyekolahkan anaknya. Pada waktu itu, bukan main susah hati Tuan Busi. Ia tak hendak meninggalkan kuburan istrinya yang amat dicintainya itu. Sedang di Solok hatinya sudah lekat pula. Karena negeri istrinya, kota Betawi yang ramai itu tidak sekali-sekali menarik hatinya. Dari Prancis ia lari karena sakit hati. Tanah Eropa tidak menarik hatinya lagi. Tapi sementara itu, amat berat pula bercerai dengan anak karena hidupnya hanyalah buat anak yang seorang itu saja. Tapi Cory mesti bersekolah yang sepatut-patutnya. Pusaka yang akan ditinggalkan buat anaknya tidaklah berarti. Haruslah anak itu memperoleh ilmu dunia yang setinggi-tingginya buat bekal hidupnya. Janganlah ia menjadi korban kelemahan ayahnya sendiri. Sebenarnya ia sudah banyak alpa dalam menyekolahkan Cory. Karena semati ibunya, Cory tidak kunjung dikirim ke Betawi sebab setapak dan sekejap pun ia tak suka bercerai dengan anaknya. Dengan demikian, setelah berumur 8 tahun, barulah Kori tahu bangku sekolah. Setamatnya di sekolah rendah, bimbang pula lah hati ayahnya antara mengirimkan dia ke Padang, ke sekolah Mulo, atau Betawi ke HBS. Dengan mudah Kori menempuh kedua ujian buat masuk diterima di sekolah-sekolah itu. Tapi sebab kebimbangan ayahnya, yang tak sampai hati buat bercerai dengan anaknya, hilang pula lah waktu dua tahun. Di dalam tahun yang kedua itu, Cory tinggal Cory tinggal saja di rumah ayahnya. Itulah sebabnya maka setelah berumur 16 tahun, barulah Cory bercerai dengan ayahnya di pelabuhan Teluk Bayur. Bot berlayar ke Betawi. Ketika cerita ini dimulai, Cory pulang liburan pula. Setelah tiga tahun lamanya bersekolah di HBS. Sebetulnya Cory sudah hendak memberhentikan sekolah hingga itu saja. Tapi ayahnya meminta dengan keras supaya menamatkan sampai lima tahun. Cory, yang baru berumur 19 tahun, sudah berasa menjadi nona besar. Apalagi kecantikan parasnya sudah menyebabkan ia dikelilingi oleh sekalian laki-laki, tua dan muda yang berkenalan dengan dia. Dengan rupa-rupa ucapan pujian dan sanjungan, hingga rusaklah perasaan gadis yang biasa dalam pingitan di asrama itu. Kalau peti taruhannya boleh dibuka, akan terperanjatlah orang melihat banyaknya surat-surat yang dikebat-kebat dengan sutra berwarna-warni tersimpan di dalamnya. Dengan tidak diketahuinya, banyak sekali pemuda di Betawi yang sudah tertawan pada gadis itu. Hingga bertimbunlah surat-surat lamaran datang kepadanya. Tiap-tiap ia menerima surat dari kantor pos yang tidak dikenal tulisannya. Dibukanya bungkusan surat itu dengan berdebar-debar darahnya. Sambil berkata dalam hatinya, Orang gila yang mana pula kak ini? Surat-surat itu berbagai-bagailah isinya. Masing-masing menyatakan cinta berahinya yang tidak berhingga dengan rupa-rupa caranya. Ada yang mengancam hendak menembak dirinya di bawah jendela tempat kori di asrama. Jika cintanya tidak dibalas. Ada yang hendak menghanyutkan diri di sungai Ciliwung. Dan ada pula yang hendak membawa untungnya ke benua Amerika. Sedikit pun Kori tidak mengindahkan ratap dan tangis dari segala pihak itu. Segala ancaman hendak meninggalkan dunia air mata ini dibacanya dengan gelak terbahak-bahak seorang dirinya. Tiap-tiap ada yang mengancam serupa itu dalam suratnya. Ada pula nasihat Kori, yang diucapkannya seorang diri. Pada yang hendak menembak diri di bawah jendelanya, ia berkata, Baik-baik, jangan dilakukan lewat pukul 10 malam, sebab di dalam tidur aku pengecut. Bagi anak muda yang hendak menghanyutkan diri ke sungai Ciliwung, Jangan lupa menutup kepalamu dengan topi mandi. Kasihan kalau belah rambutmu jadi kusut. Dan jangan lupa memakai sarung sepatu, sebab di Cilebung banyak lumpur. Dan buat yang ke Amerika, habiskanlah dahulu kupon Deka Park. Sayang kalau masih ada yang ketinggalan. Demikianlah lakunya mencemooh-mencemooh pengharapan segala orang yang mengaku setengah mati dalam mencintainya itu. Tapi meskipun demikian, surat-surat serupa itu sekali-sekali tidak dibencinya. Selalu dipandang sebagai traktasi, dan dikumpulkannya dalam sebuah peti kecil peninggalan ibunya. Entah apa perlunya ditaruhnya itu. Ia pun tak tahu. Sepucuk pun tak ada yang dibalasnya. Dan kalau ada seorang yang sampai menyambung suratnya dengan kata-kata, maka Kori menolaknya dengan senyum manis sambil berkata, perkataan serupa itu belum patut disampaikan pada anak sekolah. Benar sekali, sebagai kata Hanafi, bagaikan jinak-jinak burung merpati. Di antara pemuda-pemuda yang tertawan padanya, tidak ada seorang jua mendapat keyakinan. Bolehlah ia mengharap-harap atau ditolak kak ia? Kori tinggal berbudi manis pada sekaliannya. Tapi jika perangai mereka serupa hendak melampaui baris, maka dengan segala manisnya pula, Kori seolah-olah membangunkan benteng yang teguh membatasi mereka, hingga tak adalah yang berani mendekatinya. Sudah tahukah Kori akan arti percintaan? Entahlah, ia sendiri pun belum insaf. Jika ada laki-laki yang menyanjung-nyanjungnya, atau ada mata yang memandang dengan laku luar biasa kepadanya, maka tidaklah terkira-kira sukacitanya. Laksana orang yang sedang menanggung dahaga bertemu dengan minuman lezat. Tapi jika ia hendak dibawa benar-benar menuturkan hal percintaan oleh salah seorang yang tertawan, maka dinginlah hatinya, dan bencilah ia pada saat itu juga kepada orang yang sudah dipikatnya dengan mata dan perangainya tadi. Setelah Hanafi berjalan pulang, masuklah Kore ke dalam rumah. Ada apa? Katanya dengan tergopoh-gopoh setelah masuk ke ruang tengah. Tempat ayahnya sedang duduk minum teh sambil membaca koran. Dakor, saut ayahnya. Lalu memandang pada muka anaknya yang waktu itu sedang berwarna merah jambu. Warna merah pada muka Kori, istimewa kalau ia pulang dari bermain tenis, sudah biasa tampak oleh Tuan Dobusi. Hanya perangai Kori ada luar biasa. Setelah ia duduk di atas sofa, maka dilemparkannya raketnya sampai ke sudut. Dengan cepat dibukanya kedua belah sepatu tenisnya, lalu dilemparkannya pula sejauh-jauhnya. Maka menghempaskanlah ia tidur di atas sofa, tanpa berkata sepatah jua. Ayahnya melihatkan saja perangai Kori yang berlain dengan biasa itu. Simin, kata Kori dengan suara keras dan nyaring. Saya non, minta es sama sirup asam. Oh, uh, tidak, sirup vanili saja. Sejurus lagi, Simin, ah minta air Belanda saja sama es non. Sudah tentu kerbau, tentu saja sama es, banyak es, satu pon, dua pon. Rasanya belum cukup berkata demikian, Kori sudah bangkit dan berbaring lalu berlari mendapatkan bepet. Sambil berkata, apa engkau hendak menanti sampai aku mati sebab haus, Simin? Lekas dan toh, es banyak. Dengan perkataan itu direbutkannya lah botol air Belanda yang sudah dibuka dari tangan Simin. Dituangkannya air berbuih itu ke dalam gelas hingga berlimpah-limpah dan mengalir ke atas marmer, membasahi kain satin penutup bupet. Es Simin, es dan toh. Sementara itu Kori sudah meminum air Belanda yang memenuhi gelas itu sereguk dan dua reguk. Sedang kakinya merentak-rentak di lantai. Dengan tergopoh-gopoh, Simin mengeluarkan es dari petinya. Sedang ia mencuci sebongkah besar, Kori sudah merampasnya pula dari tangannya, lalu dimasukkannya ke dalam gelas, hingga isinya melimpah pula sekalian lagi. Habis binasalah kau Satin, kata Kori, sambil melihat pada perhiasan bupet itu dengan tersenyum. Air Belanda yang melimpah-limpah itu diminumnya. Sambil berjalan mendapatkan sofa, diletakkannya gelas yang hampir kosong di atas meja kenap. Lalu menghempas pula lah ia di atas bangku itu dengan mengeluh menarik nafas. Kori, kata ayahnya dengan manis, apakah sebabnya maka engkau berlaku demikian? Bagaimana, Pak? Luar biasa. Sabarlah sedikit, Rupanya ada yang tidak berkenan pada hatimu. Oh, tidak sesuatu apa, Pak. Hanya Corey terlalu lelah dan haus sesudah bermain tenis. Kalau begitu, senanglah hati papa. Tidurlah sebentar. Surutkan panasmu. Janganlah seketika dibuka baju panas itu, supaya jangan masuk angin. Oh anakku, mukamu tak ubah dengan warna jambu air yang sudah sempurna masak. Kori tidak menyahut. Ia memandang ke loteng kamar seolah-olah sedang membilang papan-papan itu. Ayahnya meneruskan membaca koran. Lama benar antaranya sesudah itu, barulah Kori berkata-kata pula. Pak, apakah alangan perkawinan orang barat dengan orang timur? Kawin campuran itu sesungguhnya banyak benar rintangannya, yang ditimbulkan oleh manusia juga Kori, karena masing-masing manusia dihinggapi oleh suatu penyakit kesombongan bangsa. Sekalian orang masing-masing dengan perasaannya sendiri, menyalahi akan bangsanya yang menghubungkan hidup kepada bangsa yang lain. Meskipun kedua orang menjadi suami istri itu sangat berkasih-kasihan. Tapi, asal kedua yang dikatakan berkesalahan itu sama-sama meneguhkan hatinya, tiadalah akan mengenai pada dirinya segala nista dan cerca orang lain itu. Lihat sajalah keadaanku dengan mamamu. Bangsa dan kaum kerabatnya sekali-sekali tidak suka ia hidup bersama aku, pun bangsaku yang menyalahi benar akan perbuatanku itu. Tapi aku, demikian pula mamamu, tiadalah kawin dengan orang banyak itu. Tidak pula kami bergantung kehidupan pada mereka sekalian. Jadi segala bantuan mereka tidaklah mengurangi kesenangan kami. Hanya jarang-jarang yang bertemu demikian, Kori. Hal papa dengan mama sungguh lain. Papa laki-laki orang barat, mama perempuan orang di sini. Sesungguhnya Kori tidaklah dapat memberi keterangan tentang hal itu. Tapi Kori berasa saja bahwa lain benar keadaan hal percampuran laki-laki barat dan perempuan timur dengan yang sebaliknya. Perbedaan itu sungguh ada Kori, dan sungguh besar sekali. Sebabnya tiada lain karena penyakit kesombongan bangsa itu juga. Orang barat datang kemari dengan pengetahuan dan perasaan bahwa ialah yang dipertuan bagi orang di sini – jika ia datang ke negeri ini dengan tidak membawa nyonya sebangsa dengan dia, tidak dipandang terlalu hina bila ia mengambil nyai dari sini. Jika nyai itu nanti beranak, pada pemandangan orang barat itu, sudahlah ia berjasa besar tentang memperbaiki bangsa dan darah di sini. Tapi lain sekali keadaannya pada pertimbangan orang barat itu. Kalau seseorang nyonya barat sampai bersuami, bahkan beranak dengan orang di sini, terlebih dahulu nyonya itu dipandang seolah-olah sudah menghinakan dirinya sebagai bangsa barat dan dikatakan sudah membuang diri kepada orang sini. Di dalam undang-undang negeri, ia pun segera dikeluarkan dari hak orang Eropa. Itu saja sudah tidak dengan sepatutnya. Istimewa pula bila diketahui bahwa seorang bangsa bumi putra yang minta dipersamakan haknya dengan Eropa, selama-lamanya tidak boleh menghilangkan lagi hak itu dan kembali menjadi bumi putra pula karena tidaklah ada sesuatu pasal di dalam undang-undang yang boleh menggugurkan haknya sebagai orang Eropa tapi seseorang perempuan bangsa Eropa yang kawin dengan orang bumi putra, selama di tangan suaminya itu akan kehilangan haknya sebagai orang Eropa. Terlebih hina kedudukannya di dalam pergaulan bangsa Eropa sendiri. Jika nyonya itu sampai beranak, dipandang bahwa ia turut mengurangi derajat bangsa Eropa. Terasalah oleh Mukori perbedaan antara kedua perkawinan itu. Terasa benar, Pak. Tapi kalau Kori, seumpamanya, seumpamanya saja, ada peruntungan dengan orang bumi putra. Niscaya Kori akan melakukan sebagai papa dengan mama pula. Kori tidak akan mengindahkan timbangan dan perasaan orang lain. Kori akan hidup senang dengan suami saja. Sekiranya, sekiranya saja, sampai ada peruntungan Kori serupa itu, yang Kori pikirkan hanyalah pendapat papa sendiri saja. Adakah papa kira-kira menyukai? Tuan Dubusi terperanjat lalu meletakkan koran yang sedang hendak dibacanya di atas ribaannya, sambil memandang sejurus kepada anaknya, seolah-olah hendak diketahuinya sampai ke isi-isi perutnya. Maka bertanyalah ia, pertanyaanmu itu, buat bertanya-tanya sajakah atau adakah mengandung arti? Kori pun terkejut melihat laku ayahnya, lalu menyahutlah ia tergopoh-gopoh. Oh, Kori hendak bertanya-tanya saja, Adakah Bapak akan mengizinkan jika sekiranya, sekiranya saja, ada pertemuan koris rupa itu? Tuan Dubusi bermenung sejurus seolah-olah menimbang-nimbang apa yang hendak dikatanya. Lalu rebahlah ia ke atas kursi malasnya, mengisi pipanya dengan tembakau. Dan setelah menyusun dan menghisap dua tiga kali, berkatalah ia, Engkau masih kanak-kanak, Kori, dan sesungguhnya belumlah layak engkau mendengarkan hal-hal yang serupa itu.' tapi engkau sudah tamat dari HBS, meskipun baru yang tiga tahun. Kita berjumpa setahun sekali dan papa sudah tua. Dengarkanlah baik-baik, dan suratkan pendapat papa dalam kalbumu karena yang akan menjadi kebaikan saja bagimu yang hendak papa ceritakan. Kori, sebagai engkau ketahui, adalah papamu ini dilahirkan dari kaum yang berbangsa tinggi di tanah Perancis. Tapi meskipun kaum kerabat kita orang berbangsa, yang seperut dengan papa jauhlah hidupnya daripada kecukupan. Hanyutlah papa sampai kemari. Ialah karena perselisihan di dalam kaum keluarga saja. Sedang perasaan dan tabiat papa sungguh bagai bumi dengan langit perbedaannya dengan kaum keluarga kita. Pendeknya, dari kelahiran adalah papa kelahiran darah kesombongan bangsa. Tapi secara yang papa kandung sebagai perasaan, pada papa sendiri tak adalah sifat-sifat kesombongan itu. Kaum keluarga kita sangat memandang hina kepada sekalian orang yang berwarna kulitnya memandang hina pada sesama baratnya yang bukan turunan, yang dipandangnya masuk bagian manusia lapis di bawah. Asal bangsa barat dan berketurunan tinggi, meskipun berperangai sebagai binatang dan tidak berutang satu sen jua, apalagi kalau hartawan. Bagi kaum keluarga papa memang sangat dimuliakan benar. Bagi papa bukan begitu. Yang papa muliakan ialah budi dan batin orang. Warna kulit, turunan, uang, harta, semua itu bagi papa tidak akan menambah atau mengurangi bungkal neraca dalam pergaulan. Itulah sebabnya maka papa sudah mengasingkan diri dan sampai bertemu untung dengan mamamu. Dan meskipun mamamu itu bilangan tahun nyah dari dunia ini, tapi sekejap pun papa tidak melupakannya. Maka berhentilah Tuan Dubusi sejurus dari berkata-kata, menentang keloteng buat menahan air matanya yang sedang berlinang-linang hendak mencucur. Jadi, jika demikian, Papa tidak akan menaruh keberatan kelak bila ada pertemuan Kori dengan orang sini. Tuan Dubusi menelan beberapa kali, lalu berkata pula, Itu pun belum tentu, Kori. Artinya, belum dapatlah Papa memberikan keputusan sekarang. Terlebih dahulu Papa harus mengetahui siapa orang bumi putra itu, sebab tidak semua pula harus dimuliakan. Tapi perlukah pula Papa berkata kepadamu, bahwa kalau sampai masanya anakku cukup umur, terpandang pula cukup pikirannya. Tahu membedakan antara salah dengan benar, antara yang buruk dengan yang baik. Niscaya papa akan menyerahkan segala timbangan kepada Kori sendiri. Yang papa kehendaki hanyalah kesenangan dan kesentosaan bagimu saja. Hendaklah anakku hidup sejahtera dan bersuka cita. Dengan senang pula, papa kelak akan meletakkan kepala di bantal mati. Utang papa kepada anak hanyalah melakukan kebenaran dan nasihat sekiranya Kori pandang hendak tersesat jalan. Dengan keterangan itu, Papa belum memberi jawab atas pertanyaan Kori. Kalau sekiranya Kori sudah sampai umur, bila Kori sudah berpikir lanjut dan berpandangan luas, dan Kori menaruh cinta kepada seorang bumi putra yang sepadan kepandaian dan kehidupannya dengan Kori, sedang orang itu sangat pula cintanya pada Kori. Adakah Papa suka menerimanya? Tuan Dubusi meminum tehnya dua tiga teguk koran yang masih terkembang di atas pangkuannya dilipatnya dan diletakkannya di tempat susunan koran-koran yang banyak. Kacamata diambilnya, ditaruhnya dalam sarungnya. Maka berbaring pula lah ia di atas kursi malasnya, sambil berkata dengan suara perlahan-lahan, Kori, anakku, dengarlah baik-baik. Tadi sudah papa katakan perasaan papa, tapi di dalam hal yang sangat penting ini buat kehidupan, wajiblah pula kita kemukakan pikiran yang sehat. Kalau anakku hendak menggantungkan hal yang serupa itu kepada keputusan papa, dari sekarang papa hendak berkata, janganlah, janganlah Korin mengambil ukuran kepada keadaan papa dengan mamamu. Papa laki-laki, kehidupan cukup, asal papa bekerja baik, tidak nanti papa akan diberhentikan dari pekerjaan, meskipun papa beristrikan orang sini. Di dalam pergaulan hidup, sungguh tampaklah orang barat dan orang timur memperlihatkan bencinya kepada kami berdua tapi yang terlebih sekali benci ialah orang barat kepada ibumu. Akan diri papa sebagai orang yang berpangkat, memang tidak kurang mendapat perindahan. Di dalam pesta-pesta besar, tidak ketinggalan papa dipanggil. Tapi acap kali benar orang melupakan mamamu, di mana bertemu semua orang mengangkat topi kepada papa. Kebanyakan lupa bahwa mamamu ada turut berjalan di sebelah papa. Pendeknya, Papa tidaklah kurang menanggung penghinaan itu. Dari sebab mamamu tidak diakui itulah, maka kami berdua menyisih dari segala pergaulan. Sebab percintaan sangat teguhnya, uang belanja pun tidak kurang. Maka bagi kami tak ada layak akan menjadi kebimbangan. Orang luaran itu sudah kami pandang seolah-olah tidak ada saja. Kebencian kepada sesama manusia timbullah. Apalagi setelah engkau lahir ke dunia Kori. Seakan-akan mendapat bulan dengan matahari lah kami rasanya. Itulah sebabnya, maka sampai sekarang papa serupa takut kepada orang, dan tidak sekali-sekali mengharap lagi pergaulan dengan orang lain. Sebab hati papa sungguh sakit pada sesama kita manusia, atas penghinaan mereka yang diderita oleh mamamu dulu. Keadaan serupa itu tidak mengganggu kesenangan kami masa dahulu, sebab kami tidak gemar pada keramaian. Kami tidak menghendaki bersendak gurau dengan orang lain. Kami senanglah hidup bertiga dengan anak. Tapi akan lain pula keadaannya dengan engkau, Kori. Papa kenal akan tabiatmu yang sangat gemar pada pergaulan. Dan adalah pula padamu suatu tabiat lain yang sebenarnya menimbulkan sedih hati Papa sedikit. Tapi Papa tidak masgul, karena Papa mengaku bahwa perasaan pada manusia itu tidaklah dapat dibentuk-bentuk. Jangankan oleh orang lain, sedangkan yang mempunyai perasaan itu sendiri pun susahlah mengubah-ubahnya. Perangai dan feel mudah mengubah dan membentuknya, tapi perasaan tidak. Terus teranglah engkau menjawab Kori. Bukankah benar bahwa engkau berperasaan bahwa derajat bangsamu ada jauh di atas derajat bangsa bumi putra? Ya, Papa, sesungguhnya perasaanku demikian, karena sungguhlah begitu halnya. Bagiku, bumi putra tidak patut mendapat perindahan, kecuali mamaku sendiri saja. Nah, Kori, hanya mamamu saja yang kau pandang di antara segala orang yang berkulit warna coklat bagaimana akan jadi engkau hendak bersuamikan orang bumi putra? Oh, pa, siapa tahu kalau Kori bertemu dengan seorang bumi putra yang serupa tabiat mama, yang pandai berbudi, yang sopan, yang santun, yang bukan bumi putra lagi. Baiklah, marilah kita umpamakan bahwa engkau sudah bertemu dengan buah hatimu yang serupa itu. Kita umpamakan pula, ia suka membuang putraannya. Tapi dengan bangsanya, Tentulah engkau tak suka bergaul, bukan? Sudah tentu tidak, Pak. Kori tak suka bergaul dengan orang bumi putra. Bagus. Dan bangsamu bukan saja dengan suamimu tak suka bergaul, tapi engkau pun akan dijauhkan pula, dan dipandangnya akan dikau sudah tersesat. Itu pun bergantung kepada keadaan bumi putra itu pula, Pak. Hanafi umpamanya, hanya bergaul dengan orang Eropa saja, pangkatnya komis, ia hampir tak sebau dengan orang bumi putra, dan orang Eropa semuanya suka kepadanya. Orang itu sudah boleh dikatakan bukan bumi putra lagi. Di sini negeri kecil Kori. Adanya orang barat boleh dihitung. Selama Hanafi belum berkesalahan, yaitu belum mengambil bangsa Eropa buat istrinya, tentu sekalian orang Eropa akan suka bergaul dengan dia. Dipandangnya ia sebagai bumi putra yang terpelajar dan sopan – tapi sehari ia mengambil bangsa Eropa menjadi istrinya, maka filnya pun sudah disebut takabur, besar kepala, dan menjauhlah orang semua daripadanya. Apalagi jika ia diam di negeri besar. Ah, berapa banyak contoh yang sudah kita lihat pada anak-anak Hindia yang beristrikan nyonya Eropa. Papa hendak mengambil umpamanya saja. Misalnya engkau tinggal dengan suamimu, orang bumi putra yang berpangkat tinggi di Betawi, tentu engkau ingin sekali hendak mengunjungi orang lain yang akan menjadi sahabat kenalanmu, yaitu orang Eropa. Dan tentulah engkau ingin pula didatangi orang, bukan? Percayalah engkau bahwa pengharapanmu itu akan sia-sia saja. Orang tak akan datang ke rumahmu. Kedatanganmu akan disambut dengan setengah hati saja. Apakah rasanya bagimu? Apakah rasanya kalau engkau dengan suamimu datang ke rumah bola bila tiada seorang jua yang membawa engkau duduk bersama-sama? Dan tabikmu dijawab dengan angguk saja, atau mereka itu membuat muka. Bagaimanakah perasaanmu kalau di dalam resepsi yang tidak boleh engkau lampaui, engkau tinggal saja berdua dengan suamimu? Sekedar buat menjadi bukti, kau bacalah tulisan di dalam surat kabar Betawi ini, yang kebetulan baru papa terima dan baru pula dibaca. Seorang bangsa Hindia, bangsawan tinggi, keluaran universitas di Nederland, telah datang ke suatu restoran di Gambir – bersama beberapa orang kawannya bangsa Eropa yang sama-sama berpangkat tinggi dengan dia. Orang besar itu memakai cara Hindia, yaitu ikat kepala. Yang mempunyai restoran menaruh keberatan ia ada di sana. Dan meskipun restoran kawannya bangsa Eropa yang berpangkat-pangkat besar sudah menyatakan siapa dan pangkat apa anak Hindia itu, tapi yang mempunyai restoran mengangkat bidang bahunya, lalu berkata bahwa direksi restoran itu sudah mengatakan peraturan, melarang orang bumi putra masuk ke restoran itu. Demikianlah kerasnya aturan di kota-kota besar Kori, dan tidaklah engkau akan dipanggil orang ke pesta. Orang tak akan mengetahui segala pekerjaanmu. Nasib suamimu akan semakin buruk. Di tempat pekerjaannya, mula-mula boleh jadi dua tiga orang saja yang akan benci kepadanya. Tapi kalau kurang-kurang bijaksana suamimu itu, niscaya dengan seketika juga orang akan membelakangi dia semuanya. Kalau sepnya orang baik hati, senanglah ia bekerja. Tapi pertentangan dengan sep itu mudah sekali timbulnya. Disitulah engkau keduanya baru akan menyadari untung. Keadaan yang serupa itu, apalagi kalau masa bercinta-cintaan sudah terlampau. Api birahi sudah dingin, niscaya akan meracun hatimu dan akan memecah empedumu berdua. Pergaulan antara engkau berdua pun akan terancam, meskipun betapa besarnya percintaan antara kedua belah pihak. Sesuatu waktu tentulah akan timbul selisih. Pangkal perselisihan kecil sekali. Engkau, umpamanya membuat sesuatu makanan yang amat disukainya, di kantor ia sudah ada berselisih dengan sepnya, sehingga waktu ia pulang, air mukanya masih keruh. Makannya tentu tak sedap. Engkau yang berjerih payah menyediakan makanannya, boleh jadi tidak bersenang hati dan salah terima. Dengan tidak sengaja akan keluarlah perkataan-perkataan dari kedua belah pihak yang tak patut keluar. Engkau keluarkanlah sesalan bahwa engkau sudah tersesat menerimanya sebagai suamimu. Pada saat itulah Kori, engkau melukai hati suamimu, yang tidak akan sembuh-sembuhnya lagi sebab ia pun akan merasa menyesal bahwa ia sudah mengambil orang barat sebagai istrinya. Sedang di antara bangsanya sendiri masih terlalu banyak gadis yang sepadan dengan engkau. Suamimu akan merasa bahwa bukanlah engkau saja yang bercerai dengan bangsamu, tapi ia pun sudah keluar dari pergaulan kaum keluarganya. Barangkali juga sudah bercerai dengan ibunya, suatu bencana yang bagi orang timur amat besar artinya. Jika sudah sampai demikian, tentu engkau berdua akan menyumpahi saat ketika yang menghubungkan engkau menjadi suami istri. Contoh sudah terlalu banyak, Kori. Sudah tentu banyak juga di antara bangsa barat yang memandang sama akan segala bangsa di dunia ini. Atau sekurang-kurangnya tidak sangat memandang hina akan bangsa timur. Tapi sebagian yang terbesar masih meyakini kata Kipling, seorang pujangga Inggris. Timur tinggal timur, barat tinggal barat, dan tidaklah keduanya akan menjadi satu. Sekianlah Papa akan memberikan nasihat kepadamu, Kori. Jika engkau sudah berumur, dan engkau sudah pula melihat-lihat keadaan sekelilingmu, tentu akan mengaku bahwa serambut pun Papa tidak menyimpang dari menceritakan yang sebenarnya. Sementaranya ayah bercerita sepanjang itu, Kori tinggal berbaring di atas sofa sambil berdiam diri. Simin berdiri di muka pintu lalu berkata, Makanan sudah sedia, Tuan. Tidak apa-apa, kata Kori sambil menghampiri papanya dan mencium keningnya. Papa sendiri sajalah makan. Kori berasa kurang sehat. Kepala amat pening. Segala nasihat papa masuk benar di hati Kori. Izinkanlah Kori pergi ke kamar. Dah, Kori. Sesungguhnya rupamu amat berubah. Syukurlah. Nasihatku termasuk dalam hatimu. Papa percaya pada anak papa bahwa ia tidak akan melakukan sesuatu pekerjaan yang akan meracun hatinya dan akan menyedihkan hati papanya di kemudian hari. Minumlah aspirin sebuah kori. Rupanya engkau masuk angin. Dah. Akhir bab 2.